Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dihormati lagi dikasihi penceramah jemputan kita yang jauh dari Indonesia yang berbahagia al Fadil Ustaz Nur Salam Al-Hafiz Dengan tidak mohon bahasa kita meneruskan program pada malam ini Dengan menjemput yang berbahagia Fadil Ustaz Nur Salam Al-Hafiz untuk menyampaikan ceramah dipersilakan yang bahagia ya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد syukur kepada Allah dan puji setinggi-tinggi kehadiratnya Alhamdulillah sehingga malam ini kita masih boleh melakukan seluruh aktivitas itu, syukur kita masih boleh mandi sendiri sebelum pada masa nanti dimandikan oleh orang lain Alhamdulillah kita masih boleh memakai pakaian sendiri sebelum gilirannya nanti orang lain pula memakaikan pakaian kita syukur kita masih boleh mengerjakan sembahyang sendiri sebelum pada masa dan ketika nanti orang lain pula yang akan mengembalikan kita syukur kita masih boleh berjalan sendiri sebelum pada masa dan ketikanya nanti mau atau tidak mau dengan rela atau terpaksa orang lainlah yang akan memperdalamkan kita. Begitu lemahnya kita nanti satu hari. Hingga semuanya orang lain yang telah melakukannya untuk kita. Mulai dari mandi, orang memandikan. Pakaian pun orang lain yang tolong pakaikan. Sembahyang pun orang lain yang tolong menyembahyangkan. Kubur pun orang lain tolong dalikan berjalan ke kubur pun orang lain antarkan sudah sampai di pintu kubur masuk sendiri pun tak boleh orang lain juga yang masukkan kita ke dalam nak sebut juga itu ya. kalau tadi semangat ya semangat kanak-kanak dengan suaranya yang begitu tinggi, intonasinya yang begitu tinggi. Sekarang giliran yang tua pula. Dan saya akan bawakan satu cerita. Bukan cerita rekaan. Bukan datang dari sesiapa. Cerita benar yang dibawa oleh seorang yang paling benar kata-katanya itu Rasulullah Muhammad SAW cerita panjang menerusi sebuah hadis yang bersumber daripada Al-Barra bin Nazib memulakan ceritanya begini Rasulullah SAW Istaizu billahi min azabil qadr Melindunglah kamu kepada Allah daripada azab kubur. Diulangi hingga tiga kali. Istaghidu billahi min azab. Istaghidu billahi min azab. Meminta perlindunganlah kamu kepada Allah daripada azab kubur. Inna azab al kubur. haqq. Siksa kubur benar-benar ada. Inna min ahli qabri la yu'adzibuna fi quburihim. Sesungguhnya di antara ahli kubur itu benar-benar ada yang sedang disiksa dalam kubur-kubur mereka. Yasma'una mayyadi illa faqalai. seksaan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lantas kata Nabi lagi, إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا seorang hamba itu jika dia adalah seorang yang mukmin kalau laki-laki perempuan mukminah innal abda innal abdal mukminah jika kana fi iqbal min al seorang hamba yang mukmin itu apabila menjelang datangnya akhirat wa inqita'in min dunya dan terputusnya hubungannya dengan dunia dikatakan mati belum mati kerana nyawa masih ada dikata hidup dia sudah tak sedar lagi istilah dalam hadis itu min minal akhirah inqita'in minad dunia menjelang terputusnya hubungannya dengan dunia dan menjelang saat tibanya menuju ke akhirat dalam satu peristiwa yang dipanggil naza atau sakaratul maut ketika seorang mukmin itu sedang dilambung oleh kematian lambung kulit naza sekaratul maut. Dikala itu kata Nabi si mukmin melihat pemandangan yang luar biasa indah. Sesuatu yang belum pernah dilihat. Tak ada orang yang melihat kecuali dia. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Ia mendengar apa yang orang lain tak dengar. Apa yang dia rasakan? apa yang didengar dan apa yang dia lihat. Nazat ilai malaikatun bidun wujuhuhum kashamsi wa ma'ahum kafanu min al-jannati wa hunutun min hunutil jannah. Si mukmin melihat ruangan antara langit dengan bumi dipenuhi oleh para malaikat-malaikat yang putih-putih wajah-wajah mereka kilau bersinar bercahaya cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari para malaikat-malaikat itu pula membawa kain kafan dari surga semerbak bau yang sangat harum fayajlisuna maddal basar lantas para malaikat itu duduk mengelilinginya sesarjana mata memandang, sesalip-salip mata melihat, kelihatan putih saja. Semua jiwa malakul mauti hatta yajlisa inda roksi. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa duduk di sisi kepalanya. fayakun sambil berkata, ucapan yang penuh rahmat, sikap yang amat santun, menunjukkan rasa belas kasih, sayang melebihi dari sayang seorang ibu penyayang kepada anak kesayangnya. Lembut suaranya. Tuhan, nafsul mutmainnah. Ukhruji. Ukhruji ila maghfiratillahi wa Hei jiwa yang tenang hei nafsu yang baik Keluarlah Akulah Israel Aku diutus oleh Allah untuk menjemput kepulanganmu sekarang Pintu langit telah dibuka dan seluruh para malaikat telah berbaris bersot-sot Surga telah dihias indah Bidadari sudah tak sabar-sabar lagi untuk menunggu kedatangan Ayo, keluarlah. Dunia bukan tempatmu. Demi Allah, aku malaikat maut. Seekor nyamuk pun tak akan kucabut nyawanya, melainkan selepas aku diperintah oleh Allah untuk mencabutnya. Demi Allah, gigitan semut akan lebih sakit kau rasakan berbanding pada saat nanti aku mencabut nyawanya. Ayo, keluarlah. Usah risaukan apa yang tinggal istrimu akan diganti dengan istri lain yang lebih baik. Suamimu akan diganti dengan suami lain yang lebih baik. Rumahmu akan diganti dengan rumah lain yang lebih baik. Kata-kata yang sungguh sangat menyedapkan dan menggembirakan si mukmin. Sehingga kata Nabi, timbul rasa jenak, jenuh, benci, jijik melihat dunia seolah-olah si mukmin tak sabar-sabar lagi seolah-olah ia mencabar datangnya kematian dengan mengatakan hai hey, Israel cepatlah cabut nyawaku cepatlah aku sudah jijik melihat dunia ini benci melihat kerenah dunia ini lantas kata Nabi fatasiru wa takhruju kama tasiru qudratu minas keluarlah roh si mukmin tadi meninggalkan jasadnya yang kotor perlahan-lahan menetes dia bagaikan tetesan air yang keluar dari mulut kendi tanpa ada rasa sakit tanpa ada kesan sayatan tak ada rasa sakit sedikit fayakhudunaha fala yajidunaha angkafaihi hatta yakhudunaha فيخرج منها كأطيب نفحة المسك وجدا على وجه الأرض Lalu dicabutlah nyawanya perlahan-lahan Kemudian dibungkus dengan kain putih Kain kafan yang dibawa dari surga semerbak bau harum. Dua malaikat membawa ruhnya ke langit. Sepanjang perjalanannya, para ruh dan seluruh malaikat kagum, heran. Mereka bertanya, Ma ruhul tayyibah? Bau semerbak harum apa ini? Roh siapa gerangan? Kedua malaikat yang membawa ruh tadi berkata, Ruhu fulan bin fulan bi ahsan asma'i. Ini ruhnya si fulan bin fulan. Dengan menyebut sebaik-baik nama, sebaik-baik gelaran. Dan dengan menyebutkan amal-amal soleh yang paling baik yang pernah dia lakukan. Kemana dibawa? Imam Ghazali dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah menyebut Malaikat tadi berhenti di pintu langit pertama Mengetuk pintunya dan mengucap salam kepada ahlinya dan penjaganya Ditanya oleh malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit pertama Man anta wa mamma Siapa kamu dan siapa bersama kamu Aku malaikat Sol Dan aku diperintah oleh Allah untuk membawa roh seorang hamba dia adalah orang yang teguh keimanannya kuat pegangan akidahnya apakah boleh dia masuk mendengar itu maka serta merta dibuka pintu langit dengan penuh sukacita para malaikat di pintu langit pertama mengalu-alukan malah mengiringkan udah dibawa naik langit kedua di sana berhenti dan ditanya. Diberitahu dia adalah seorang ahli, ahli sembahyang. Bukan saja yang wajib, yang sunat, sunat pun dia kata. Langit ketiga, dia ahli puasa. Langit keempat, dia ahli zakat. Langit kelima, dia ahli haji. Langit keenam, dia seorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Langit ketujuh, dia adalah orang yang selalu bangun pada sepertiga malam yang penting. Dia sentiasa memohon istighfar pada Allah. Seterusnya tidak hanya pada langit ketujuh, roh si mukmin terus dibawa naik hingga ke sidratul muntah Dari sana kemudian dibawa lagi naik merentasi lautan api, lautan cahaya, lautan air, dan lautan salju. Jarak pada tiap-tiap lautan itu saja sejauh perjalanan seribu tahun. Hinggalah roh si mukmin tadi sampai pada bangunan-bangunan 80 ribu khemah. Khemah besar yang pada setiap khemah dihuni oleh 80 ribu malaikat-malaikat yang sedang bertasbih kepada Allah di sana di tempat itu kedengaran suara dari arsh dan suara itu ialah datangnya dari Allah uktubu kitabahu fi illiyin tulis catatlah roh hambaku ini di tempat yang tinggi kumpulkan rohnya bersama dengan roh sekalian para nabi-nabi syuhada siddiqin dan solehin. wa a'iduhu ilal dan sementara kembalikanlah rohnya ke bumi minha khalaqtuhum wa minha u'iduhum wa minha ukhriduhum harapan karena dari bumi itu aku ciptakan dia. Ke dalam bumi itu akhirnya dia mati dan dari bumi itu kelak ia akan dibangkitkan semula dari Ruh sudah tertulis tersimpan di tempat ini. Pada langit tingkatan ketujuh ada sebuah perkampungan yang dipanggil Darul Bayda tempat di mana sekalian pada roh-roh yang baik-baik disimpan dan ditempatkan di tempat itu. Sekarang roh sementara diuji, dikembalikan lagi ke jasadnya, ke dalam kuburnya. Rasulullah mengatakan innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qar'a ni'alihim Seorang hamba yang mukmin itu jikalau ia telah diantar orang ke kubur, ditimbus dalam lahat, berpaling kembalilah segala orang yang mengantar tujuh langkah. Meninggalkannya sendiri dan ia masih mendengar suara terompah dan telapak kaki si pengantar. Ya'tihi malakani fayuhidanihi fayus'alanihi datang dua malaikat itu mungkar dan nakir lalu didudukkanlah si mukmin tadi dan lalu disoallah oleh keduanya cepat sekali prosesnya tiga soalan yang dia pernah jawab soalan pertama merebuk merebuk siapa Tuhan si mukmin dengan tenang menjawab rebuk Rabbi Allah Tuhanku Allah wa madinuk apa ugamamu si mukmin menjawab Dinial Islam agamaku Islam salat ketiga Makun tatakulu fi hadzal rajulilladhi yuqadu lahu Muhammad apa katamu dan bagaimana kesaksianmu dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad? Kembali dia menjawab, Ashadu annahu abdullahi wa Rasul. Orang yang kau tanyakan itu tak lain adalah Muhammad, Rasulullah, hamba utusannya. Aku beriman kepada. Apabila si mukmin dapat menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan, kedua malaikat ini berkata, Sodakta benar ala dhalika huyita wa ala dhalika mutta wa ala dhalika insyaallah atas kalimat demikianlah engkau hidup dan dengan kalimat itu engkau mati dengan kalimat itu juga nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah dari kiamat fafrusu lahu jannah, walbasu lahu libasan minal jannah waktahu lahu baban minal jannah hamparkan untuknya sebuah hamparan dari surga berikan kepadanya pakaian dari pakaian-pakaian ahli surga dan bukakan satu pintu yang mahal ke surga agar dia melihat indahnya dan mencium baunya surga yufsa'u lahu qabrahu mantabasari wa yunawwaru qabrahu kalqamar diluaskan kuburnya sesaudara mata memandang diterangi kuburnya lebih terang dengan daripada cahaya bulan purnama. Ya iya Rasul, Datang beberapa orang di kubur itu duduk mengelilinginya. Gemerlapan pakaiannya, ceria penuh senyum, gembira penuh tawa. Siapa yang datang ini? Mam antum. Siapa kamu? Yang duduk di sebelah kepalanya berkata, kami adalah pahala-pahala sembahyang. Yang duduk di sebelah kanannya berkata kami pahala-pahala puasa puasa. Yang duduk di sebelah kirinya berkata kami pahala segala zakat, sedekah, hadiah, korban akikah. Jadi amal apa saya kamu lakukan dari harta yang di satu kakinya mengatakan kami adalah pahala amar ma'ruf nahi munkar silaturahmimu, istighfarmu, bacaan Quranmu, semua ibadah amal soleh hasan kebaikanmu. Kami datang diperintah oleh Allah untuk menemanimu, menghiburmu, melayanimu. Duduklah hingga datangnya hari kiamat. Berapa lama si mukmin berada dalam kubur? berapa lama sekalipun. Hingga kalau si mukmin berada dalam kubur itu telah seribu atau sepuluh ribu tahun. Seribu, sepuluh ribu tahun si mukmin dalam kubur, ia rasakan seolah-olah semalam baru mati, sekarang sudah kiamat. Cepat tak terasa. Amal sendirinya banyak, jariahnya banyak, ditopat lagi dengan jariah anak-anaknya doa anak-anak solehnya ini cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita yang kurang menarik lah kalau bab-bab mati ini menarik tapi jangan lupa kita semua mau mati semua mukmin yang telah mati dia telah melalui jalan ini dan semua mukmin yang akan mati pasti dia akan menempuh jalan yang sama sampailah kita berada di barzakh sebelum kita masuk ke alam akhirat sebelum kita meniti surat dan sebelum akhirnya kita duduk diam tinggal buat selama-lamanya dalam jannah dalam surga Allah itu kalau seorang mukmin begitu jalannya Kalau yang kafir macam mana pula jalannya? Cerita Nabi seterusnya. Innal abdal kafir. إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليهم ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوخ فيجلسون مد البصر فيجيء ملك الموت فيقول Ayatuhan nafsul khabisa ayatuhan nafsul khabisa ukhruji ukhruji ila di wa sakti jikalau yang mati adalah seorang yang kafir kafir siapapun orangnya dia kafir kafir entah karena dia memang tidak beragama dengan agama Islam siapapun yang tidak beragama dengan agama Islam kafir atau mengakunya juga beragama dengan agama Islam tapi tak menjalankan syariat Islam mengakunya Islam tapi tak sembahyang kafir namanya mengakunya Islam tapi menolak hukum Islam kafir namanya entah menolak semua entah menolak sebagian menolak saja sudah jadi kafir yang mati ini kafir Rasul mengatakan terbelalaklah mata terjulurlah lidah berbuih berbusa-busa ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dalam ketakutan yang amat sangat sekali ia melihat ruangan langit dengan bumi dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang hitam-hitam para malaikat turun sambil membawa cemeti besi dari api. Baunya busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Duduk mengelilinginya, sesaudara mata memandang, sesalib-salib mata melihat. Datang malaikat maut, berdiri di dekat kepalanya dengan suaranya yang keras, menggelegar lebih keras daripada suara halilintar ayyatuhan nafsul khabithah hei jiwa yang kotor hei nafsu yang busuk ukhruji keluarkan keluar kamu ukhruji ila ghadabillahi wa keluar kamu dalam kemurkaan Allah keluar kamu dengan laknat Allah mendengar itu sedikit seluruh positif ketakutan luar biasa dia tak mau mengeluarkan ruhnya karena tak mau mengeluarkan ruhnya kata Nabi lalu dicabut ruh itu dengan paksa bagaimana cara mencabut dan bagaimana perlakuannya فتفرق من أعضائه كلها فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فينقطع معها العروق والعصا dicabut dicabut dengan paksa rumitnya maka tercabutlah segala ruasnya sendinya uratnya nadi-nadinya sampai ke ujung-ujung bulu dan darahnya dicabut bagaikan mencabut besi yang basah dari tepung yang basah tercabut ke semua dilipat dibungkus dengan kain hitam yang kumal bau busuk ketika dibawa naik, hendak ke langit para malaikat dan roh semua bertanya bau busuk apa ini roh siapa kiranya sampai di pintu langit malaikat-malaikat bertanya kemana hendak dibawa dia dia hendak dibawa menghadap Allah Apakah semasa hidupnya dia pernah menghadap Allah? Tidak. Tidak, tidak pernah dia menghadap Allah. Kalau ketika hidupnya tidak pernah menghadap Allah, mengapa selepas matinya baru hendak dibawa menghadap Allah? إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bersikap angkuh dengan ayat-ayat Allah kelak tak akan dibukakan pintu langit untuknya. Tidak katanya kami tidak akan membukakan pintu langit untuknya. Kemana ruhnya hendak dibawa? Lemparkan ruh orang itu ke dalam neraka sijin. Dan untuk sementara uji ruhnya, kembalikan ke dalam jasadnya, dalam kuburnya. Maka di sana di rumah seorang kafir sedang berkerumun sanak saudara jiran tetangga. Dia seorang yang besar, besar. Diangkat ke tengah, dijunjung ke tepi. Yang ketika masih berkuasa dulu kerjanya belasak saja. Banyak di Indonesia masih tukang belasak saja. Ya. Mentang-mentang ada kuasa, dia buat ikut suka. Sekarang baru dia tahu rendah tingginya langit. Dipuji ke tengah, disanjung ke tepi hari kematiannya dijadikan sebagai hari berkabung kibarkan bendera separuh tiang dengan upacara khusus di tempat yang khusus segala pemberitaan media TV, radio, akbar tak payah sebut kita kehilangan kita kehilangan segala pingat jasa gelap disebut tapi dia seorang yang kafir hari itu dia dipisahkan dari semua kekayaan harta benda dan kuasa hari itu adalah hari dipisahkan dari anak istri diceraikan dia dari keluarga hari itu dia dipisahkan dari istana dan rumah-rumah bangunannya hari itu adalah hari pertama malam itu adalah malam pertama Malam pertama seorang kafir yang hitam kelabu. Malam pertama dalam kubur. Tujuh langkah orang meninggalkannya. Datang dua malaikat. Didudukkan si kafir dan lalu disoal siasa. Ditanya oleh kedua. Pertanyaan pertama. Merebuk. Merebuk. Ah, ah, ah, la ah, ya adri. وما دينك apa agama ah, ah, aku tidak jangan tunjuk laga nantinya dijawab apa agamamu agamaku Islam hadari asana ah, kamu orang Malaysia ya oh, orang Malaysia ada lagi tuh, Real Madrid ada lagi kan? Oh, ada lagi ya. Kalau kalau Tuan Japis sama Odari oh lagi lagi salah. Itu pun tak boleh jawab. Makun tatakhudu fi hadzal rajul alladhi yuqallahu Muhammad. Apa katamu? Dan bagaimana kesaksianmu dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad? Ah, ah. Dalam hadis yang begitu, ah, ah, ma adri, aku tidak tahu. Aku katakan seperti yang orang lain katakan. Aku menolak sunnah sebagaimana kebanyakan orang menolak sunnah. Aku menghina sebagaimana kebanyakan orang lain juga menghina. Aku tak tahu. Karena tak tahu, tak tahu, tak tahu. Dipukul sekuat pukulan dengan di besi. Menjerit sekuat suara. Suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia fakhrusu firasat minan nar minan bukakan untuknya satu pintu ke neraka hamparkan kepadanya sebuah hamparan dari neraka datang beberapa orang hitam-hitam rupanya busuk baunya siapa? siapa? kami adalah segala kejahatan semua kemungkaran semua dosa yang lakukan. Karena teman-teman itu melayani sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama si kafir dalam kubur? Berapa lama sekalipun. Andai kata semalam baru mati, sekarang kiamat. Semalam itu ia rasakan bagi beribu-ribu tahun lamanya menanti dalam seksa Amal sendiri tak ada. Harap kiriman anak-anaknya pun macam dia juga. Macam dia macam mana sama-sama kafir. Ya. Kalau tak sembahyang saja cukuplah. Ada hadis Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebut orang yang tak sembahyang akan diseksa dengan 15 seksaan. Satu seksaan nanti dalam kubur Yusallimu alaihi kubur Subhan ismuhu as-sujau akra Allah akan kirimkan seekor ular dalam kubur orang yang tak sembahyang itu bernama ular As-Suja'ul Akra. Ular yang mempunyai kepala 99 ainahu minna. Allah ciptakan mata ular itu dari api neraka. Aktharuhu min hadid. Kuku-kukunya dari besi. Kullu dhufir masirata yaumin. Panjang tiap-tiap kukunya perjalanan satu hari. Ular itu boleh bercakap أنا السجاع الأقرى أمرني الله أن أضربك على تضيء صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وأضربك على تضيء صلاة الظهر إلى العصر وأضربك على تضيء صلاة العصر إلى المغرب وأضربك على تضيء صلاة المغرب إلى العشاء واضربت على طبيصة الغشاء إلى طلوع الفجر Akulah ular as-sujaul akra Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa kamu Karena kamu meninggalkan sembahyang subuh hingga gelincir matahari Karena kamu meninggalkan sembahyang zuhur hingga masuk asar Kamu tinggalkan asar hingga datang maghrib Kamu tinggalkan, tinggalkan maghrib hingga masuk isya Dan kamu tinggalkan isya hingga terbit fajar subuh Aku diperintah Allah menyiksa kamu lima kali sehari semalam. Sebanyak bilangan waktu-waktu semua yang kamu tinggalkan dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh sampai kiamat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada komentar lah, tak payah komen-komen. Ini hadis sudah tentu benar, pasti benar. Pakai pendapat-pendapat nanti jadi salah. Pendapat siapa lagi yang lebih benar? Sekarang kita nak iman tak iman itu saja. Saya harap kita yang beriman menambah lagi keimanan kita. Rajat dah habis, Syakban dah hampir separuh, dah masuk separuh dah. Nah, masuk separuh ya sejak lagi nak Ramadan, apa lagi? Apa Ya. Rajab disuruhnya kita sembahyang, Ramadan puasa. Sebelum Ramadan itu Rajab dulu. Sebelum puasa ini sembahyang betul dulu. Sabar nak bersih hati, bersih jiwa, bersedia sedia menghadapi Ramadan, buat Ramadan sesempurna yang mungkin. Ada orang dia puasa tapi tak sembahyang. Ada. Tengok nanti buka puasa, penuh restoran nasi kandar. Anak beranak semua cucu cuci cuit cocok bawa, tapi tak sembahyang maghrib. Itu banyak jadi itu di Afrika itu. Di Afrika banyak jadi macam itu. Puasa buat tapi tak sembahyang Ya, subhanallah. Apalagi kita mau tunggu Coba nanti layari eh, uh, 21 Desember 2012 klik aja keluar semua itu. Macam mana kerisauan sebagian orang di muka bumi hari ini terutama di Amerika. Ini ramalan tapi bukan ramalan-ramalan nujum pak belalang bukan ramalan ya para saintis ya, ramalan secara ilmu bahwa pada 21 Desember 2012 akan terjadi sebuah fenomena mereka kata fenomena lah fenomena alam yang luar biasa besar di mana matahari akan mengalami badai badai yang belum pernah jadi oleh sebab kerasnya, kuatnya, kencangnya badai itu sampai planet-planet sejajar dengan bumi dan arah pun berubah sampai boleh mengubah arah berubah arah mana utara jadi selatan tedah terbalik dah utara jadi selatan selatan jadi utara barat jadi timur timur jadi barat dan katanya matahari terbit dari barat itulah dia kiamat ini ramalan dia boleh benar boleh tak benar kalaulah kita andai benar saja lah ya. Ini tak jadi rukun iman tidak ya? Kalau tak beriman pun tak jadi kufur tidak. Andailah benar. lah orang tidak diberitahu kamu sudah didapati bersalah dan mahkamah telah jatuhkan hukuman mati mandatori. Kamu akan digantung seminggu lagi. Ditanya apa saat-saat terakhir ini permintaanmu? Jawablah nak pergi umroh gitu. Ya, senang kan? Nah, biar ada tawak dulu puas-puas baru gantung takwa kan dah tahu kan Pak Ari mati itu seminggu lagi senang kan betul betul ya. ini tidak apa permintaan terakhir oh, makan kebab ah, makan roti canai ah, panggil perempuan kenapa begitu kalau kalau 21 Desember 2020 berapa lama lagi ada 10 tahun lagi Hah? 21 Desember 2012 itu ada 10 tahun lagi kan? Tak sampai 10 tahun, berapa tuh? Kalau lah benar, ini eh, malangnya orang yang menemukan teori ini pun tetap kafir juga. Cuma takut-takut begitu, begitu, begitu, begitu. Ini ramalan resmi dari masa, Bukan main-main punya ramalan. Secara ilmu betul begitu. Cuma jadinya macam mana nanti Sampai dikatakan satelit-satelit semua tak berfungsi, handphone tak boleh pakai, semua tak boleh pakai. Habis semua. Kalau benar, anggaplah benar, kendala bersedia-sedia. Itu lama lagi, itu 21 Desember. Yang ini macam mana nih? Cerita ini ada seorang kiai ini Indonesia kiai namanya Tok Guru besar nih. Kalau dia ceramah bukan bukan macam ini, ceramahnya bukan di surau di masjid ini. Stadium ya hampir 10 juta sesak dalam sampai terpaksa macam mana dia beli helikopter cuk, turun terus di atas pentas hebat masa jayanya saya masih ingat kawan Zainuddin MZ siapa namanya meninggal dunia mengejut saja baru balik dari TV One sakit tak sakit apa yang itu macam mana itu meminjam istilah Dr. Hamka apabila mata sudah kabur, uban di kepala sudah bertabur, kulit sudah kendur, gigi sudah banyak yang gugur, makan pun hanya mampu kulum gugur, Tak lama lagi dan masuk kubur. Banyak-banyaklah bersyukur, jangan jadi orang yang kufur. Tanda-tanda mati. Nabi kata, ad salah satu aslah." Umurmu, umurmu hanya ada pada tiga nafas. Maksud nabam milta nafas yang sudah kamu tarik dan kamu hembus. Selesai. Dua. Nafsun antafi satu nafas yang sedang kamu tarik dan kamu hembus. Akhirnya dua tiga nafas yang kamu sendiri pun tak tahu mungkin sempat tapi tak sempat atau sempat tapi tak sempat sempat kamu hembus tapi tak dapat menariknya lagi atau sempat menarik tapi tak dapat menghembuskannya lagi tak tahu tak tahu umurmu hanya senafas. Fakam min nafasin mutanafisin. Berapa ramai orang yang sedang bernafas, elok ia bernafas, bernafas, cek, datang mati. Mati datang ketika ia sedang bernafas. Hakikatnya umurmu hanyalah pada satu nafas. Fabadir. Bin nafsil wahid illa ta'atillah. Oleh itu segeralah lakukan taat kepada Allah selagi masih boleh bernafas dengan nafas yang satu itu kematian sedang mengintai di mana-mana rasanya itu sajalah ya tengok jam pun dah dekat pukul 12 kurang dua setengah jam lagi tak perlu panjang-panjang cukuplah anak kita nak panggil macam, macam mana anak ke cucu tadi itu sebelum tahun itu peringkat apa cucu ke anak anak lah kali ya anak tentang Quran macam-macam Masya Allah luar biasanya begitu kalau ya membacanya sebagai ibadah membacanya ibadah menghafaznya mujahadah dan mempraktik mengamalkannya adalah barakah keberkatan itu yang menariknya tadi orang yang mahir baca Quran tingkatannya sama dengan derajat para malaikat-malaikat yang tinggi dan berbakti As-Sakaratul Kiram Mubarak itu malaikat-malaikat yang tinggi. Orang yang gagap Gagap itu macam mana itu? Gagap ya? Pilu ya? Orang Jawa, seorang Jawa ini kalau baca buku saya ngajar, ngaji orang Jawa ini paling payah, susah Payah, lidah dia itu telu Zai itu dibaca jai, jai Zai, jai nah, orang Jawa Iza zulzilatil ardu zilzala Kita pandai Ija julzilatil ardu jilzala Orang Jawa Maaf Jawa kalau orang Jawa Siratul ladina an'amta Ya ain itu tak boleh Antara Hamzah dan ain. Ngain, ngain Zainal Abidin Zainal Abidin Nah itu orang Jawa siratal ladzina an'amta dibaca siratal ladzina ngam-ngamta ngam-ngamta terjawab itu teluh orang yang teluh baca Quran itu pahalanya dua pala baca Quran satu pala lidah teluh satu apa kata kalau sekarang ini menjelang Ramadan mana yang katalah katalah jujur kita ini belum tahu baca belajar baca yang tahu yang tak tahu baca belajarlah dia yang datang baca baca nah, tadi gitu, begitu ya itu peringatan itu sangat bagus apalagi menjelang Ramadan seperti ini Coba lah kalau berita harian apa itu berita hairan kan berita kalau di Indonesia namanya berita hairan itu di sini apa ya, berita hariannya kalau di Indonesia utusan meloya di sini apa di sini utusan Melayu ya Di Indonesia namanya utusan meloya Indonesia urusan meloya berita harian itu berita hairan hairan hairan aja Indonesia ya sini berita harian ya itu lagi kita baca kita tengok tuh sampai iklan orang jual rumah di Petaling Jaya pun kita tahu tuh kita baca oh mustahak nih mustahak hangat berita hangat hangatnya sebuah berita akbar hari ini terbit sekarang dibaca hangat itu Tapi kalau hari terbit seminggu baru dibaca tak anget dah, basi, dah jadi surat kabar lama. Jualnya bukan kerana sahir jengkal, ya jengkal ya. Kati kan jengkal, Hah? kati sekali berapa? 20 sen. Dah tak anget lagi dah, dah lapuk, dah basi dah. Beritanya belum tentu benar, lebih banyak tohmah, lebih banyak fitnah. Percaya tu. Ini Quran, subhanallah. beritanya pasti benar jangan ragu pasti benar tak baca macam mana dia biarlah buta yang lain dengan buta Quran tuan-tuan ah, ini seruan kami saya kita semua ya. menjelang Ramadan ayo baca baca baca baca baca baca usahakan malam pertama saja masuk Ramadan cik, satu juzur satu malam satu juzur satu malam satu juzur puluh malam habis khatam puluh juzur Semalas-malas paling kurang. Sebulan itu satu kali khatam itu paling malas. Paling malas. Tak ada lebih lebih malas. nah, ya, kau tak, tak baca memang tak tahulah. Tak masuk buku lah. Baca, atau Nah, begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Allah Kami datang ini bukan dari Bogor Bogor itu Syekh Nuruddin lain bukan dari Lombok Lombok nih yang anak-anak gadis dibawa lari orang tuh Ya ini Lampung nah, lain ya jangan salah sebut nih di dekat-dekat Lombok Lampung lain saya dari Lampung kita dari Lampung mana tuh Lampung tuh mana pergi Lampung dari sini ke Medan dulu Medan naik ferry ke ada kapal terbang dari Medan naik bus Medan pergi ke Pakan Baru, Pakan Baru Padang, Padang ke Jambi, Jambi ke Pelembang, Pelembang ke Lampung. Sekejap lah. Insya Allah dalam tiga hari, tiga malam sampai ke ah, Itulah Lampung, di Sumatera. Kami datang ini selain ya berdakwah, misalnya kami ada ada tiga maha, semuanya maha tafsir, ada maha lelaki, ada maat perempuan dan ada maat yatim, semuanya maat taktis. Dan kami sekarang ini sedang berencana untuk membina sebuah maat khas, maat taktis khas untuk orang tua-tua. Ya, pendaftaran nanti akan dibuka khas untuk orang tua-tua yang berumur 60 tahun. 60 tahun masuk, 62 khatam, di 2 tahun saja hafal itu. 60 masuk, 62 khatam, 63 mati ah, gitu senang lah ceritanya kalau tak habis habis, kalau tak 30 juzuk juzuk 30 kami ialah di Indonesia kami ada kebebasan ada kemerdekaan pemerintah tak sekat kerajaan tak alam nak bikin maaf sebesar apapun nak ceramah tak perlu minta permit tak perlu ada dia, cakaplah larat cakap sampai tercabut pangkat teka awak cakaplah tak perlu ada permit itu di sana cuman kalau nak bena-bena apa semua ini ah, cari sendiri atau ah, itulah kerajaan di sana jadi kami jalan sana sini maklumlah kami tak ada bantuan dari mana-mana jadi saya bawa anak-anak ini dalam 300 orang dialah wakil daripada anak itu merayu tadi kalau ada yang sudilah menderma ya, kami sedang buat pagar untuk memagar cadangan untuk makam di. Eh, orang tua-tua ini kekurangan dalamlah 20 ribu ringgit Malaysia selesailah pasalnya insya Allah jadi kalau tuan-tuan sudi untuk membantu tolong bantulah ya segala bantuan tuan-tuan saya hanya menyalurkan saja jangan pandang saya, jangan temui saya dan jangan kira Indonesia ke mana-mana di mana-mana pun sama insya Allah cuma saya nak beritahu ya mudah-mudahan kita di sana sebesar-besar Muhammad Nakhil tadi dengan Imam Abdul Hadi Itulah yang mereka sedang kita didik. Akhirnya nanti mudah-mudahan dia akan tampil menjadi barisan pelapis menggantikan kita yang sudah tua-tua ini. Ya, insya Allah kita akan lahirkan anak-anak yang hafaz Quran dalam usia yang masih kecil-kecil. Imam Abdul Hadi yang baca surah Ar-Rahman tadi itu dia 12 tahun, dia baru hafaz 13 juz. kemudian dan ramai anak-anak kecil-kecil di sana yang sudah hafaz 30 juz. Itu saja tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bagi mengakhiri majlis ini saya minta kebenaran eh, pengurus majlis saya akan persilakan adik Nail Fatahillah untuk menutupnya dengan doa insyaallah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 好得意哦！ kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin, petunjuk, cahaya, dan rahmat. Ingatkanlah setiap ayat yang kami lupa padanya. Ajarkanlah ilmu-ilmu yang kami masih jahil di dalamnya. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai bacaan kami sepanjang siang dan malam. Al-Quran itu hujah kami ya Rabbal Alamin Ya Allah selamatkanlah agama kami sehatkanlah tubuh badan kami berkatilah rizki kami tambahkanlah kepahaman ilmu agama kami berilah kami kesempatan bertaubat sebelum mati selepas mati dan kami semasa menghadapi mati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. minkum.